وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا لن ستهن إكي إكي إسلام إكو sirati تهلا إنسن إكو sirati تهلا إنسن mustaqiman halih lurus fattabi'u mongko podo manuta sira kabeh hu ing iki-iki sirat Islam wala tattabi'u lan ojo podo manut sira kabeh aja padha manut sira kabeh asubula ing sekabehane dalan-dalan kang liyo sakliyane Islam. Fatafarraqa aslinya fatatafarraqa. Mongko dadi sebabe misah-misah opo subul. Mongko dadi sebabe misah-misah opo subul bikum marang sira kabeh. Angsabilihi saking dalane Allah ai Islam dalikum utawi mengkono-mengkono manut dalan siji Islam ikwaso wis paring wasiat sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dalik diwasiati ngono la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tatakun podo menghindari ing perpecahan podo menghindari ing perpecahan yang pertama wa anna hadha sirati mustaqima dan bahwa sesungguhnya Islam ini adalah jalan saya mustaqiman halih lurus itu kalau nahwu nahwu ansih lepas dari balaghah sebetulnya menjadi naat lebih enak wa anna hadza sirati al mustaqim iki iki Islam iku sirati dalan ingsun al kan lurus naatnya sirat cuma dari sisi makna itu lebih padat dari sisi bahasa lebih efisien kalau siroti dijadikan hal wa anna hadha sirati mustaqiman halih lurus sahibul halnya itu bisa ana bisa siroti jadi sesungguhnya Islam ini jalan saya mustaqiman halih lurus opo sirot atau mustaqiman halih lurus sopo insun nah Ketika mustaqiman itu dikai hal dan sahibul halnya bisa sirot, bisa anang, maka bahasa itu lebih efisien, lebih padat daripada as siroti al mustaqim. Kalau al mustaqim kang lurus opo dalan. Nah, ketika yang lurus itu jalan, kita yang ada di jalan itu belum tentu lurus. Islami lurus, tapi wonge kadang tolak-tolak menggak menggo nah ketika mustaqiman maka yang diharapkan lurus itu sirotnya ya lurus ananya wonge yo lurus sahibul hanya bisa kedua-duanya ini efisiennya Al-Quran itu seperti itu terus lagi pula Nabi ingin memerintah fattabi'u ikuti jalan yang lurus itu Nah, ikuti jalan yang lurus tentu orang-orang juga diminta lurus di jalan itu. Sebelum memerintah orang lain, maka Nabi sudah berkomitmen lurus di jalan itu. Ya, tidak hanya iki dalan lurus meloo tapi dekne dhewe <laughs> gak lurus. Itu beliau sudah luar biasa dengan memilih mustaqiman dijadikan hal itu uh, apa Nabi konsekuen dengan hadisnya uh, ana awwaluman saya adalah orang yang pertama melakukan apa yang aku perintah perintahkan ana awwalu fa'ilin lima amartukum bih saya orang yang pertama melakukan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian. Jadi sebelum merintah fattabi'u Nabi sendiri memang juga istiqomah di jalan itu diisyaratkan pakai hal wa anna hada sirati mustaqima. Amilnya mana? Amilnya bisa pakai takkid anna, bisa pakai isim isyarah hada. Anna itu maknanya sama dengan uakid. Ya, saya kukuhkan. Makanya mustaqiman lurus sapa ingsun ngene nah hada itu isim isyarah hada bermakna usiru. nah kalau amilnya dianggap hada yang bermakna usiru, maka mustaqiman lurus opo dalan karena hada itu mengisyarati si sirot tidak mengisyarati anak tapi kalau soh apa amilnya itu anna yang bermakna uakit menegaskan sopo insun maka mustaqiman lurus sopo insun Faham begini? Jadi mustaqiman itu hal dari ana bisa karena di depan ada anna bermakna uakit Hal dari sirot juga bisa karena hada itu isim isyarah bermakna ushi usiru. Jadi secara nahwu tidak ada yang salah. Mustaqiman itu sahibul hanya ana tidak salah, amilnya anna. Mustaqiman itu sahibul hanya sirat juga tidak salah, amilnya hada bimakna usiru. Tidak ada yang salah. Eh, itu apa? Wa anna hada sirati mustaqimah. Kemudian sirat itu bermakna syarik atau syarik jalan besar. Syariat itu jalan besar. Agama syariat itu sirat itu jalan besar. Lalu di jalan besar itu ada jalan kecil-kecil yang tidak keluar dari jalan besar. Itu namanya torik-torik. Jamaknya turuk. Toriko, toriko, toriko, toriko. Gak apa-apa, di dalam Islam ada banyak madhab, ada banyak toriko, asal tidak sampai keluar dari syariat. Syariat itu kan jalan raya, nih. syariat. Jadi eh, apa? Kalau torik itu bagian dari syariat. Jadi ini jalan besar, di dalam jalan besar itu ada jalur-jalur kecil-kecil. Boleh aja zaman pilih jalur yang manapun boleh jalur taklim monggo, jalur sodako monggo, jalur kiraatul Quran monggo, jalur sergetangi bengi monggo, jalur poso monggo, jalur zuhud monggo, jalur akeh wiritan. Yang akeh wiritan itu wiritan ala kodiria, wiritan ala ala naksabandia itu aslinya jalur wiritan menuai. Tapi apa, wiritan yo seonok jalur-jalur mana cilik-cilik mana Uh, ya. Uh, jadi toriko itu bukan lawannya syariat, tapi toriko itu ada di dalam syariat. Nah, kalau sabil dengan sirot itu maknanya sama, sama-sama jalan besar. Gitu. Jadi uh, jalan besar Islam Terus ada lagi jalan besar jalan arti agama yang selain selain Islam. Apa tadi? Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Ya, jalan-jalan besar di luar Islam itu juga banyak Kristen, Yahudi macam-macam. Dan di subul-subul itu di sana juga ada aliran macam-macam pantai posta, terus reno-reno. Di sana juga ada torik-torik. Nah, eh, torik yang lurus yang mengikuti sabil yang bengkong akhirnya torik itu juga juga bengkong torik yang lurus ada di dalam apa syarik atau sabil yang benar maka torik itu juga juga benar eh, Fatafar rokobikum an sabili saya katakan sirot itu sinonimnya sabil di awal Allah dawuh wa annas hada sirati, di belakang Allah dawuh fatafarraqa bikum an sabili. Lek sampean manut agama liya-liya macam-macam pluralisme, maka agama yang macam-macam akan membuat sampean tercerai-berai dari sabili. Yang sabili itu sebetulnya awal tadi disebut dengan siroti. Nah, begitu. Jadi eh, tidak apa tidak ditabrakkan dengan torik tapi sabil ya lawannya juga apa sabil atau sabil lawannya apa si apa sirot eh, yang sering lafadz sirot itu di Quran itu kayak kayak mesti mustaqim ya, nah, sirot itu mesti mus, mustaqim eh, kenapa di awal tidak pakai kalimat begini wa anna hadza sabili mustaqimah tapi pakai kalimat wa anna hadza sirati mustaqimah penggunaan sirat di Quran itu insyaallah semuanya yang dimaksud mesti asiratul mustaqim nah. terus ketika ditambahi apa itu itu itu tadi kalau sirat itu mesti naatnya mustaqim lalu Eh, mustaqiman itu tidak dipakai hal tapi pakai apa naat itu faedahnya kurang wong nggak usah diberi naat mustaqim ya sirot itu sudah apa sudah jalan yang sudah jalan yang lurus gitu loh sirot itu makanya di situ dipilih yang pakai hal agar maknanya lebih banyak lebih padat lagi e, terus di samping itu eh, apa sirat itu sudah lurus, misalnya mustaqiman itu sahibul hanya sirot itu hal yang muakidah Ya, sirat itu sudah lurus, mustaqiman ya lurus mana? Sama dengan wala ta'thau fil ardi mufsidin. Wala ta'thau ojo gawe rusak sira kabeh mufsidina hale gawe rusak. tak eh, Ta'thau itu artinya gawe rusak, mufsidin itu yo apa? gawe rusak itu hal yang apa mentakit. Nah, mengisyaratkan pada kita kita harus sungguh-sungguh berkomitmen, konsekuen, konsisten pada jalan yang lurus. Ya. Takitnya macam-macam. Ananya takit. Kemudian milih kalimat sirot, tidak milih kalimat sabil. Itu juga me mengisyaratkan sudah apa tak apa takit lagi sik ditambahi maneh apa tadi e, mus mustaqiman nah lek mencela mencela wis ditakit ping telu sik mencela mencela maneh yo yo kanemenen Nggih. Wala tattabi'us subula. Nggih. Baik, dalam konteks pluralisme itu kan yang banyak cuma wasilah, koyai sami. Nggih. Watafarroku fikum ansabili Karena hanya dalam tataran amaliyah barangkali Tapi buayanya sama Misalnya uh, Mungkin Goyah yang tidak uswah uh, Bukan tujuan paling jauh Tapi tujuan jarak dekat Antara Islam non-Islam mungkin sama Islam ingin membina moralitas orang Kristen juga membina moralitas orang Islam ingin eh, membina mental orang. Kristen juga ingin membina mental orang. Eh, tapi Nabi datang itu apa? Inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Di luar Islam, setelah moral mental itu baik, itu dipersembahkan pada siapa? Dengan moral yang baik, kita beribadah pada siapa? Nah, kalau Islam setelah hati bersih, bening, berilmu, moralitas, mentalitas, intelektualitas sempurna, keterampilan juga sempurna, itu semua digunakan untuk alat apa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara Kristen itu teologinya masih kacau. Jadi dengan moral yang baik itu mereka menyembah siapa? Apa menyembah Tuhan Bapa? Apa menyembah Tuhan apa? Anak. Jadi eh, mungkin sekedar dalam jarak dekat mirip-mirip sama bisa plural mungkin bisa tapi ketika ditarik jauh akhirnya tujuan itu tetap tetap beda mereka kacau nggak punya tujuan yang jelas sementara kita jelas semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita eh, pluralisme sampai ke sana jelas nggak mungkin. Eh, bersama-sama dengan orang yang tujuan perginya nggak jelas. Sekalipun akhlak dalam perjalanan sama mungkin. Foto-foto mematuhi lalu lintas, foto-foto toleransi. Eh, di jalan sama, foto kusui, neseme, foto nantikan kan sak paran-paran. Eh, Ya nggak bisa tuh bareng bersama <laughs> orang yang ketika ditanya sak paran-paran. Tujuannya dipersembahkan kemana <laughs> nggak jelas. Ya. Nah kita jelas ya. Pluralisme begitu nggak bisa. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an Dan itu benar. Eh, keluarga atau kelompok yang teman-teman pluralis ya, pluralisme kebablasan itu tadi itu benar-benar keluarganya bercerai-berai ono sing Kristen ono sing Hindu ono sing ateis ono sing apa eh, ngeblek sejati <laughs> roh nyembah iblis itu benar-benar dibikin berpecah belah bercerai-berai fatafarroko fatatafarraqa mongko dadi sebab pisah-pisah apa subul bikum kelawan sira kabeh. Jadi ketika jalan itu pisah karena samantik masuk di jalan yang pisah akhirnya membawa sampean juga pisah menggok kanan menggok kiri balik kanan balik kiri. Jadi ketika saman ada di jalan itu jalan menggok saman otomatis itu ikut ikut menggok fatafarraqa bikum. Nah gitu eh, itu ayat itu menegaskan pada kita bahwa yang lurus jangan Islamnya tok, tapi kita juga lurus. Sebelum ngajak murid atau siapa lurus, kita juga harus terlebih dulu lurus dan benar-benar lurus. Eh, jangan mencela-menceli. Itu eh, saya kira cukup. Terus dalikum wasakum bihi apa? Eh, la'allakum la'alakum tatakun Uh, Dalikum utawi mengkono-mengkono apa istiqomah terus wala tattabi'us apa subulang iku wasawus paring wasiat sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dalik ya. Fihi kelawan dalik. La'allakum menawa-menawa sirokabe kabeh iku tatakuna ai tahgarum. menghindari sirokabe menghindari apa? Anit tafarruq. Menghindari apa? perpecahan. Jadi bolak-balik ditaukiti, ditegaskan perlunya lurus istiqomah pada satu jalan. Eh, maksudnya Allah itu agar kalian tidak sampai berpecah belah dan berpecah belah itu sangat apa eh, ini Rasulullah SAW tentang perpecahan itu sangat keras. Man faraqal jama'ata wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah. Riwayat Imam Muslim. Man faraqal jama'ah ay jama'atal muslimin wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah. Terus dalam Quran, "Wa man yushaqiqillah wa rasulahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Sabilul mu'minin itu satu, Islam. Islam jelas itu. Terus dadak sampean manut yang lain-lain aneh-aneh, ghayra sabilil mu'minin. Itu ancamannya nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at apa? Wa sa'at masira. Jadi perpecahan itu benar-benar menjadi musuh Islam tapi anehnya umat Islam juga suka apa? Suka berpecah belah. Apa? Enggak. Saya eh, mencoba ingin bisa ukhuwah dengan siapapun. Kalau dengan teman-teman di luar NU saya sudah biasa. Nah, saya ingin mem membiasakan di kalangan teman-teman toriko Biasanya teman-teman Toriko itu ketika mursidnya pondok ini, kelompok ini, kiai ini, itu nggak patek gelem apa kumpul-kumpul dikir istiqosah atau manakib dengan eh, kelompok lain yang mursidnya apa mursidnya lain. Nah, entah benar apa enggak, menurut saya eh, baiat pada seorang mursid ngelompok pada toriko tertentu itu bukan kok supaya kita berpecah belah seakan-akan yang mursid lain itu goblok, mursid lain itu salah, yang paling suci, yang paling benar apa? E, eh, mursid kita. Saya tetap berpendirian bahwa e, kepada guru mursid kita harus yakin beliau hebat, beliau mulia, beliau bersih, beliau alim. Tapi Torikoh juga tidak mengajarkan bahwa mursyid lain goblok, bahwa mursyid lain, mursyid lain itu dosanya akeh, sesat dan sebagainya tidak. Yang saya tahu di berbagai kitab Torikoh, eh, yang tidak boleh itu tertarik atau kepincut dengan mursyid lain, Torikoh lain, lalu mursyid yang pertama itu dicampakkan, dibuang, ditinggalkan dan dia baikat lagi dengan apa mursyid yang baru. Ini yang dalam adab, dalam etika bertoriko memang tidak boleh. Alasannya sampean itu murid. Yang ilmu sampean itu dengan guru sampean nggak ada apa-apanya. Atas dasar apa sampean menilai bahwa guru sampean itu kalah hebat dengan apa, guru yang lain sehingga sampean memutuskan mencampakkan guru pertama dan pindah bayat dengan guru yang kedua. Apa sampean sudah merasa melebihi guru sampean sehingga sampean menghakimi, menilai apa? Guru sampean itu kalah dengan guru yang guru yang lain. Lah dari situ saja toto kromonya murid dengan guru sudah kurang ajar itu. Nah, karena menik apa? sudah menghakimi gurunya sendiri eh, apa mengkoreksi gurunya sendiri. Yang kedua eh, apa si murid yang pengalaman rohaninya kurang, ilmunya juga kurang, lalu tanpa izin guru memutuskan meninggalkan guru pertama, pindah guru kedua, itu berarti keputusan yang didasarkan dirinya sendiri. Keputusan didasar, didasarkan naf, nafsu. Nah, karena itu didasar, didasarkan pilihan sendiri nafsu, maka eh, dalam bahasa toriko, dalam lingkup toriko e, mencampakkan guru pertama bayat dengan guru kedua dengan putusan sendiri itu dalam tarikhoh diharamkan ya, entah syariat mengharamkan apa enggak tapi dalam dunia tarikhoh itu diharamkan karena nuruti nafsu padahal yang dipenuhi dalam tarikhoh itu ojo nuruti ojo nuruti nafsu lah ini pindah guru kedua berdasar keputusan nafsu itu tidak boleh yang itu memang tidak boleh tapi kalau eh, tetap pada guru pertama. Bayatnya tetap juga dengan guru pertama. Lah dengan kelompok kedua, mursyid kedua, itu dia tidak berbaiat. Itu tabarukan, ingin ukhuwah, ingin berjamaah, ya, nah. itu nggak apa-apa. Itu. Dalam buku-buku torikoh begitu itu tidak apa-apa sebetulnya. Saya misalnya bayat ke gading, kemudian apa sering ditimbali Yerori, Marzuki sama nanti ceramah, wong ki wong sekedar apa? e, berjamaah, berukuah dengan sesama ahlu toriko meskipun mursidnya mursidnya beda eh, itu nggak sampai melanggar itu eh, nggak sampai melanggar etika bertoriko dan gading pun juga tidak marah-marah itu nah yang tersinggung berat itu ketika ditinggal nah apa aku kurang? Apa aku goblok kok ditinggalkan dia? Emang milih guru yang kedua. Itu Um, apa tadi? Jadi masalah istiqomahnya, eh, masalah lurus itu begitu. Lanah diannahum. Nggih. Eh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bisa jadi walladzina itu eh, apa? benar-benar benar-benar jihad itu. benar-benar jihad itu. Jadi orang itu kalau benar-benar jihad berperang, dan akhirnya Allah pun juga menunjukkan eh, apa? subul. Jadi seperti yang awal saya katakan bahwasanya yang berlawanan dengan torik torik jalan kecil kemudian lawannya syarik jalan besar itu hanya apa torik sama syarik kalau selain torik sama sama syarik penggunanya luas bisa jalan besar bisa juga jalan yang tidak besar itu disebut sabil bisa eh, eh, disebut apa eh, Jalan cilik disebut sabil e, eh, sirot juga bisa, jalan besar disebut sabil torik juga bisa. Kalau syarik itu mesti jalan besar, kalau torik itu jalan apa? Jalan kecil. Kemudian e, apa? E, ini. Andai subul di situ yang dimaksud di makna jalan cilik-cilik, maka jalan cilik di dalam syariat Islam itu uh, sabil bimakna apa bimakna torik ya. bukan bukan sabil yang apa eh, eh, yang bimakna syarik kayak dalam ayat ini saya kira begitu terus ayat berikutnya apa Ya ayyuhalladzina amanu ati allah wa ati rasul wa ulil amri minkum ini menurut NU, menurut Ahlu Sunnah dalilnya kias. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang padha iman, atiu podo taat sira kabeh Allah ing Allah. Wa atiu lan podo taat sira kabeh ar-rasul ing rasul wa ulil amri lan ulil amri. Wong-wong kang podo dueni punya kewenangan untuk memerintah. Uli itu maknanya orang-orang yang mempunyai al-amri itu perintah perintah. Orang-orang yang punya kewenangan untuk memerintah itu harus kita taati. Eh, fa intana zatum lamun berebut sirokape, bersengketa fisyain mengenai sesuatu, syai'in itu nakiro yang belum jelas hukumnya berarti belum disebut secara jelas dalam Al-Qur'an dan eh, hadis. Fa intana zatum fisyain bukan fisyai tapi nakirah apa fi syai'in farudu maka kembalikan sesuatu syai' yang belum jelas hukumnya itu yang masih nakirah itu ilallah kepada Allah Al-Qur'an ya, dan rasul ha hadis itu eh, eh, dari kafiru wa ahsanu takwila utawi mengkono-mengkono mengembalikan hukum kepada Allah dan rasulnya iku khairun lebih bagus wa ahsanu ya tegese luwih bagus apane takwilan akibate. Yang pertama uh, atiullah wa atiur rasul. Uh, perintah atiur rasul itu atiu di, diulangi lagi. Atiullah wa atiur rasul. Kita itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kelihatannya bertentangan dengan mentaati Al-Quran, itu tidak disalahkan. Ya. Tapi kalau mentaati pemerintah, mentaati zaman, dan itu jelas-jelas melawan Al-Quran atau Sunnah itu disalahkan. La ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi kalau kita memegangi hadis, kelihatannya itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu tidak disalahkan karena Nabi berhak menafsiri Al-Quran. Yang setelah Al-Quran itu ditafsirin Nabi, kelihatannya malih koyok-koyok apa bertentangan dengan Al-Quran meskipun tidak bertentangan ya, contoh yang dulu pernah tak sampaikan uh, apa menurut Al-Quran uh, apa ini Ida hadara ahdakumul eh, apa Ida hadar ahadakum lamatu hina alwasiyat kenan. Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikum ila hadar ahadakum lamatu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Anda ingin eh, apa, bukan ingin sudah akan mati dan kalian meninggalkan harta banyak, maka Anda wajib mewasiatkan harta itu lil walidain kepada orang tua wal akrobin dan kerabat-kerabat. Wasiat itu begini, engkau oleh aku mati sawah sakit kedok itu tak wahne fulan. engkau sawah saya kono tak wahne fulan. Itu namanya wasiat. Eh, dan menurut Nabi la wasiat liwa liwarisin. Ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Kalau ahli waris menerima wasiat, maka ahli waris itu akan menerima bagian ganda warisan oleh wasiat oleh. Nah, kalau orang itu berwasiat berdasarkan Quran itu, apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mati dan sedang kalian meninggalkan harta banyak, maka berikanlah wasiat untuk orang tua. Lah orang tua kan ahli waris dan wal akrobin kerabat, kerabat itu sebagian juga ahli waris, kakak, adik itu kan ya ahli waris. Nah kalau mereka kita beri wasiat yang nanti mereka juga akan dapat warisan itu bisa-bisa eh, apa apa menjadi akal-akalan orang yang ingin tidak adil. Wah, iki ae sing apa oleh akeh supaya iki oleh akeh di samping besok ya oleh warisan tak wai wasiat sing akeh sehingga terjadi ketidakadilan kepada anak, kepada orang tua, kepada dulur dan sebagainya untuk mencegah itu karena ahli waris akan dapat warisan maka Nabi Dawud nggak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris lah hadis ini bertentangan dengan ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal nah, karena perintahnya Quran eh, taat Rasul itu aja ditaati hadis itu dan kita sudah tidak salah nah, Nanti kalau ditakoni, aku manut Nabi. Lah ayat ini, terus pemahamannya ayat itu gimana? Apa cari Nabi? Hmm. Kalau saya memahami sendiri belum tentu benar. Tapi kalau Nabi memahami mesti ya. mesti benar. Lah Nabi bersabda begini kan sudah memahami ayat itu. Eh, ditafsiri bagaimana, dipraktekkan bagaimana, Nabi sudah memahami ayat itu pemahaman saya dengan pemahaman Nabi tentu lebih akurat pemahamannya Nabi timbang pemahaman saya. Kalau saya memegangi hadis itu, saya ikut pemahamannya Nabi terhadap Al-Quran. Kalau saya tidak memegangi hadis itu, saya hanya ikut pemahaman saya dan tidak mengikuti pemahamannya kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apa pemahaman saya lebih akurat daripada pemahamannya kanjeng Nabi? Makanya Quran Ati Allah wa ati Rasul. Perintah kepada Allah, taat Allah diperintah sendiri, taat pada Rasul juga eh, diperintah sendiri. Eh, independen. Itu ya karena ada beberapa kemungkinan penafsiran yang Nabi faham kita tidak paham. Kalau saya mencocokkan Nabi dengan apa Quran, pertanyaannya apa sampean sudah mampu menghakimi Nabi menilai oh hadis ini salah karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Cek dhuwure derajatmu. Ya nah, bisa mengkoreksi hadisnya Kanjeng Nabi, bisa mengkoreksi penafsirannya Kanjeng Nabi. <laughs> Hmm. Cek dure sampean. Makanya eh, Allah tahu kemampuan umatnya jelas di bawah Kanjeng Nabi. Perunggesai tak atau Nabi Ya. Nah. Ati Allah wa atiur rasul. Sementara ta'atulil amri itu fiilnya nggak disebut lagi. Mengisyaratkan bahwasanya ta'atulil amri tidak boleh lepas dari ta'atul rasul dan ta'atullah. Kan nggak begitu tuh. Atiur wa atiur rasul wa atiulil amri kan tidak. Apa? Atop aja. Ta'atulil amri itu dalam konteks ngikut mentaati roh rasul. Kalau tidak dalam rangka mentaati Rasul nggak boleh ditaati ulil amri. Dan itu contohnya banyak. Misalnya e, menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dari Siti Aisyah juga bahwa ayat ini letter letter memang. E, Hurriman alaikum alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Innama harrama alaikumul maitatu wa damu wa lahmul Yang haram hanya empat itu. Sehingga menurut Ba'dul Malikiyah kira itu halal. Kire itu halal. Yang haram babi. Quran nggak menyebut kire. Empat itu bangkai, darah, babi, sembelian selain Allah. Ya, nah. Ya, itu letter ayat itu kire halal. Baca halal. Gajah halal. Perkara Nabi mengharamkan yang bertaring haram. Yang bercengkeram tajam haram. Yang gilani haram. Hasarot haram. Itu kan hadis. Hadis kalah dengan Quran. Ah, begitu. Ah. Sebagian ada. Nah, sebagian ada yang memegangi Quran itu. Lamat Habsyafi'i dan Jumhur eh, apa? terinspirasi dari ayat ini tadi. Ati Allah wa ati Rasul. Bahwa kita mentaati Rasul itu apa? Wis mentaati Rasul. Oh sampai sampean mengharamkan yang bertaring? Ya, apa kucing, tikus, gajah karena ada hadis. Itu aja sudah. Lah gimana sama nanti menghadapi ayat? Aku melok Nabi. Biar Nabi saja yang mempertanggungjawabkan penafsiran itu kepada Allah. Aku gak melok-melok. Kalau gini ikut eh. Nabi yang haram bertaring. Eh. Yang metata itu tidak diikuti. Apa? Yang, Loh, Nabi juga mengharamkan metata. Nah. ini jelinya ulama-ulama kita termasuk syafi'inya itu begitu itu sangat jeli karena memang ada ayat seperti itu dan alasan logikanya seperti itu. Sampaian menafsiri, Nabi menafsiri, lebih akurat mana? Lebih akurat penafsirannya Nabi. uh, <clears throat> terus ini juga, misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i zaman kok mencela-menceli. Lo apa yang mencela-menceli? Ketika ada ayat wamsaku biru usikum, usaplah apa? Baknya itu dimaknai sebagian, sebagian dari kepalamu. Ini menurut Imam Syafi'i begini sah. Ini sah, nggak harus semua. Tapi ketika uh, apa? Uh, Fatihah memusaikan tayyiban, famsahu biwujuhikum. Famsahu pi sama dengan wamsahu pi ini famsahu pi sama persis kalimatnya. Tapi Imam Syafi'i jauh uh, ketika wamsahu birusikum ini titik sah. Tapi ketika tayamum famsahu biwujuhikum musab wajah Imam Syafi'i mewajibkan wajah kabeh dosa itu ini orang oleh tayamum ah, mek ini ngene lo kok mencela mencela tadi ya wamsahubi itu dimaknai sebagian tapi wamsahu apa eh, wamsahu biwujudikum dimaknai musaf semua ya alasannya lah teko nabi ya ngono ngono tok Nabi wis takon nabi. Nah. Nabi itu wudhu begini ya pernah, umpun-umpun juga pernah, tak semua. Tapi kalau tayamum ya mesti, apa? mesti semua. Nggak pernah cari riwayat tayamum ini. Nenek ini nggak pernah. Itu aja deh. Saya nggak mencela mencelik. Nabi ya bunuh. Lalu aku mau arani mencela mencelik apa Nabi? apa Nabi yang mencela mencelik? Itu. Nah, terus ini juga cerdasnya Imam Syafi'i. Kalau biru usikum itu tidak dimaknai sebagian, definisinya kepala itu apa ini? Kepala itu kan ini bundar nggak ini. Hatta sampean yang musab ini begini, kabeh rambutnya, itu sebenarnya sebagian dari kepala. nggak musab semua kepala. <laughs> Uh, enggak. Ya, misalnya enggak sampai kulitnya apa. Wong sebagian. Jadi uh, eh, elek gaya elean. Ya. Itu harus usap semua. Ya, karena apa? Wamsahu wujuhikum saja semua. Berarti wamsahu rusukum juga semua. Ya, terus <laughs> Maliki juga sebagian maupun begitu. Lainnya, oh masuk begini. <laughs> semua kepala itu. Eh, semua. Wong oh, kepala itu sak miliki. Dan bunyinya bukan wamsahu bisuurikum. Nabi wamsahu biruusikum. Rasul ini. Nah, berarti yang di sini bisa nggak bisa ya harus baknya dimaknai sebagai Nggak bisa dimaknai kuli itu. Tapi kalau wajah kulu kan bisa wajah itu kan ya ini dok nah selama itu bisa ya dilakukan dan kalau nggak bisa ya nggak harus di eh, dilakukan itu pinternya pinternya Imam Syafi'i itu begitu eh, ya ayuh apa ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati rasulah ya. terus wa ulil eh, itu ada isyarat lagi. Lebih menegaskan bahwa mentaati Rasul itu nggak usah tolak oleh Quran itu nggak apa-apa. E, kenapa? Di situ kalimatnya ar-Rasul. Andai kalimatnya wa atiku rasulahu e, wa atiu rasulahu itu sekian persen masih ada kewajiban sama cocok no dhisik hadis cocok karo ayat atau orang. Seakan-akan ada perintah nyantol ngarepe terus. Dengan Allah. Heeh. Eh. Ya. Saking wis salah umat, sampeyan goblok, sing meter nabi. Man nabi beres wis. Man rasul ya beres. Ora usah tolah-toleh ngarep. Menafsir Quran ini apa dari Nabi Sampai ojo tolah toleh Sampai-sampai milihnya bukan warasulah Tapi Rasul Cek koyok-koyok lepas sudah nggak usah toleh-toleh ngarep Ya. Dan ini juga mengisyaratkan kita bahwa menafsiri Quran itu sama sekali nggak boleh bisa lepas dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa? Wa wa ulil amri minkum. Walaupun foto-foto marifati. Iya. Yo itu. Uh, kemudian apa? Wa ulil amri orang-orang yang punya kewenangan memerintah. Nah, yang punya kewenangan memerintah itu pertama karena rakyat atau santri atau bawahan atau warga itu sudah mengekor bersepakat menjadikan dia sebagai pemimpin nah, dengan pemilihan atau apa yang dilanjutkan dengan pelantikan namanya pemimpin itu ya supaya dia mengatur nah, pengijauan tan mengatur itu akhirnya merintang. Iki ngene kan iki ngene kan iki ojo. Nah, mereka yang sudah kita angkat itu berarti ulil amri mingkum orang-orang yang sudah punya kewenangan untuk memerintah. Dan kalau tidak diangkat, maka mereka tidak punya kewenangan untuk memerintah. Ini perlunya pilihan. Gus Dur ngotot eh, pilihan demo eh, demokrasi. Cuma fikih kita juga mengatakan andai tidak lewat pilihan, tahu-tahu ada orang kuat memaksakan diri. Ayo, aku ketuane. Gak melok-melok, dapat kamu. Nah, akhirnya real dia juga berkuasa. Dan kekuatan kekuatan lain dibuat nggak berkutik, nggak nufud. Perintah dan pengaruhnya orang lain itu nggak bisa jalan. meskipun awalnya mekso, akhirnya juga memang pemerintahan dia yang jalan. Itu menurut fikih wong kenyataannya itu yang kuat ya wis ya wis iku. Nah, itu juga eh, istilahnya itu eh, apa kulil amri pisauka adoruri daruri eh, bisaukah. Dadine Pak Karno itu kan gak lewat pilihan. Eh, mem memproklamirkan diri, mengatasnamakan bangsa, toh bangsa Indonesia juga tidak pernah berekor lewat mem, apa, referendum atau apa supaya menyerahkan urusannya lewat Pak Karno enggak juga yo ya, mengatasnamakan ngono ae ning nyatane itu yang akhirnya jalan iku yo ya opo pemerintahan Soekarno itu hukum sah apa enggak nah, nah ketika itu NU rapat terus memutuskan waliul amri ad-daruri bis itu orang yang punya kewenangan memerintah karena keadaannya darurat nggak mungkin pilihan Musik perang pilihan. Bisaukah karena punya kekuatan. Nah, itu pinternya Kiai NU. Kita akeh kan. <laughs> Yang lewat pilihan ya sah, dalam kondisi darurat begitu gak lewat pilihan ya. Lek kita gak ono nih. Iya. Enggak iya. sah kape putusan batal kape wong akad nikah yo ya batal kape karena pemerintah nih ini harus segera ada fatwa itu sah. Imbasnya ke sana agak nikah barang. Ya mesti. Lelek Pak Karno diputus enggak sah. Yai Maskur almarhum Menteri Agama ini yang enggak sah bisa. Ya, Menteri Agama ini enggak sah ngangkat Ketua KUA yo ya enggak sah bisa. Hmm, ketua kawannya nggak sah kecuali yang menikahkan ayahnya ya iya suaminya ya, ya yang biasanya itu nikahnya Kak UA enggak <laughs> lala enggak sah bisa. ini itu segera mendapat keputusan tanggapnya NU itu begitu mari merdeka rapat yo ya apa Pak Karno ketemu kita pe Waliul Amri Abdururi bisa kan tidak bersama dah jadi orang itu punya kewenangan ketika rakyat sudah melimpahkan kewenangan itu lewat pilihan, lewat ikrar. Eh, kalau itu nggak mungkin karena keadaannya darurat ya siapa yang kuat, yang real memerintah. Memerintah nyatanya memang itu yang memerintah timbang nggak sah. Nah, itu. Uh, terus apa? Kadang-kadang kalau model di pondok dan sebagainya itu kiai atau pengasuh di lingkungan pondok itu apa sudah dianggap sebagai walil amri orang yang punya kewenangan memerintah memerintah. Padahal juga tidak pernah ada akad, tidak pernah ada pelempahan pelimpahan wewenang dari santri, begitu. Tapi yus, yus itulah pokoknya di lingkungan itu dengan sistem seperti itu, dengan tradisi dan budaya seperti itu, sampean gelem masuk ning kono, ya berarti sampean siap di sampean siap diperintah, siap diatur. Gitu nah itu akhirnya kiai di lingkungan pondok itu juga waliul waliul amri di lingkungan pondok itu yang dulu ketika saya nanya eh, ke apa Syekh Yasin pas tentang masalah zakat Syekh itu di kitab-kitab kuning itu kan eh, yang namanya amil manfaat manfaatahu imam li akhdi wa tafriqi zakat orang yang ditugaskan oleh al imam untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Siapa imam itu? Ya, yang dia berwenang untuk mengangkat hamil itu. Ayo imam sudah. Siapapun yang nyatanya di lingkungan itu memang nufud. Apa? Real berpengaruh di situ dan berkuasa di situ. Ya. Ya? Misalnya, uh, tapi ya di lingkungannya Eh, misalnya begini, eh, Gusmat apa Suyuti, dia benar-benar berkuasa di komplek pondok itu, maka dia boleh menunjuk satu dua santri ngurusi zakat di komplek pondok itu. Itu namanya juga manfaatahul imam menurut Syekh Yasin. Eh, beliau dari Baghdad juga bermadhab Syafi'i, ulil amri. Terus eh, kalau amri itu tidak bimaknya perintah, tapi perkara, urusan, ya, maka ulil amri itu harus orang-orang yang punya ahliyah, yang punya punya, yang dia amanah, nggak pernah ngapusi, nggak pernah korong, nggak pernah khianat, dan memang punya kemampuan di bidang itu. Itu baru namanya ulil amri. E, boleh apa enggak orang itu diberi kewenangan mengajar nahu? Ya, nah, Boleh. E, kalau orang itu memang amanah dan ahli di bidang nahu. Orang yang ahli di bidang nahu dan amanah nggak pernah ngapusi memperalat nahu. Orang itu dalam hal itu dikatakan ulil apa? Ulil amri. Amri tidak bimakna tidak yang jamaknya awamir, tapi amri yang jamaknya umur. Gandeng dengan idawus sital amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah kalau suatu urusan bukan perintah ini, bukan masalah kewenangan memerintah mengatur. Tapi kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, ulil amri di situ uh, ya apa? Ahlul ahlul amri itu. Idza wusita amur ila ghairi ahli ahli eh, ahlul amri. Itu harus orang-orang yang punya ahliyah, yang punya kapasitas cukup dan syarat-syarat yang lain. Nah, eh, kita apa? Let, mutasyabihat ini. amri ini. Oh, bukan apa? Eh, datul wujuh. Nah, eh, bukan datul subuhat bukan. Tapi datul wujuh. Lafat yang punya banyak apa? Banyak makna. Mustarok. Nah, mustarok. Eh, jadi Makanya kalau kita melihat tafsirnya, ulil amri itu ulama juga ulil amri. Kita ya kan, kadang-kadang apa ulama ulil amri itu kan pemerintah. Apa ulama berhak memerintah dengan keulamaannya? Gitu. Kan? Ulama itu ya para ilmuwan, para ahli itu ditafsir-tafsir kayak kayak di Marogi misalnya. Ulama itu juga ulil amri. Kemudian mereka-mereka yang diangkat rakyat, dipilih rakyat menjadi pejabat, penguasa itu juga ulil amri. Lah kok bisa? Nah, ngambilnya dari situ. Kalau ulama itu ulil amri, amri yang jamaknya umur, perkara, urusan. Ulama-ulama itu apa? Orang-orang yang apa? Eh, orang-orang e, yang berhak ngurusi sesuatu itu. Karena memang dia punya keahlian di di situ. Nah, karena dia punya keahlian di situ, eh, dengan ilmunya, dengan kapasitasnya, dengan amanahnya, maka dia juga disebut ulil amri di situ. Tapi amri bimakna apa yang jamaknya umur. Nah, penguasa-penguasa itu juga ulil apa? Ulil amri, tapi amri yang bimakna awamir. Nah, karena amri itu bimakna amar, pokoknya dia penguasa, real sudah dilantik, meskipun rodok goblok, dia berhak memerintah. Nah, cuma harus ada pembantu yang namanya menteri dan sebagainya itu. Nah, makanya dalam hadis lain Nabi Dawud, uh, eh, "Ida aradallahu fil amiri khairon, ya, nah? apa? Apabila Allah menghendaki si amir itu baik, eh, si amir itu baik, maka dia akan dibantu dengan menteri-menteri yang baik. Kalau dia benar, ya, indakaro a'anahu wa illam yadkur apa yudak yudakirhu tapi wa idza arada syarron, jika Allah menghendaki amir itu jelek, maka Allah memberi dia menteri-menteri pembantu yang jelek-jelek. Kalau dia benar tambah enggak didukung, kalau dia salah tambah di eh, tambah didukung. Jadi begini, eh, kalau pemimpin bukan pemimpinnya, penguasa itu yang penting amanah dan kuat, punya kekuatan agar enggak mudah dikalahkan oleh lawan istilah Quran itu kalau calon pemimpin itu kawiyun amin ya, uh, yang penting itu terus punya mental amanah nggak patek pinter nggak apa-apa menteri ini yang pinter-pinter nah, jadi dalam konteks Indonesia unit amri itu yang pas awamir ya apa maknanya awamir kan ya? bukan umur ya nah, iya oh yang yang pejabat-pejabat itu iya nah, tapi ulama-ulama kan ya iya. umur Nah, itu. Itu. Um, apa? Uh, kembali ya, yang ulil amri tadi. Jadi misalnya suatu saat yang terpilih itu bupati yang agak goblok, tapi nyatanya dia punya kekuatan. Dan kalau dilawan benar-benar ceos, kacau terjadi peperangan, sing lawan mesti kalah kekuatan kiai pondok pesantren wani-wani itu tambah dihabisi bisa entah ya sudah gitu aja yang jadi dan dia punya kewenangan memerintah bukan bukan kewenangan mengurusi mengatur sampai detail tapi memerintah makanya eh, Nabi Musa yang ketika itu memang pemimpin Bani Israel dia diberi sifat apa kawiyun amin Sementara kalau Nabi Yusuf menteri kan, menteri pangan, menteri kesejahteraan, menteri sosial, itu Quran memberi sifat hafidun alim. Ini. Hafid itu teliti, primpen dengan keuangan, pembukuannya jeli, itu hafid. Ini. Hafidho yahfadu kan iso ngrekso, iso jogo temenan nggak sampai meleset. Kemudian alim, nah, dia profesional, punya ilmu pengetahuan yang cukup di bidang itu itu menteri-menterinya. Tapi pemimpinnya Musa harus kawiyun amin. Orang yang kawiyun amin, dia ulil amri yang memerintah, bimakna awamir. Orang yang hafizun alim, ulama, itu ulil amri yang jamaknya umum. Makanya ditafsir ulil amri itu ya ulama, ulil amri itu juga sultan dan seterusnya. Imam-imam itu. Ya, memang amri itu ya bisa jamaknya umur, bisa jamaknya awamir. Orang yang berwewenang memerintah, awamir berarti orang yang berwewenang mengatur, mengurusi itu uh, umur. Nah. Terus mingkum yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil, am, ulil amri itu uh, gandeng dengan yang awal. Wahai orang-orang yang beriman, antumnya itu orang-orang beriman. Nah, terus ulil amri baik yang ngurusi urusan umat Islam atau yang diberi kewenangan untuk memerintah umat Islam. Itu ya ulil amri yang minkum karena min awalnya antumnya itu umat Islam, ya ihwaladina amanu, maka minkum itu ulil amri yang minal muslimin, minal mukminin. Jadi menurut ayat ini, ya, ya, eh, kita dalam keadaan tidak darurat itu tidak boleh sengaja mengangkat ulil amri bimakna kedua-duanya yang tidak minal mukminin. Ya, ya. Yang tidak minal mukminin. Eh, rumah sakit kita, ya, yang bandani kita, karyawannya juga orang-orang kita, pasiennya juga orang-orang mukminin. Tahu-tahu yayasan sepakat mengangkat direktur non muslim, padahal direktur itu ulil amri bermakna kedua-duanya. Dia yang memerintah, hei karyawan ini, hei dokter ini, dan dia juga sekaligus yang ngurusi itu. Nah, itu tidak boleh perkara dalam keadaan darurat nek darurat itu pertimbangannya ya wis apa irtikabu akhafid dararai mungkin oh, umat Islam yang di Amerika minoritas yang begitu e, melok pilihan presiden berarti ngangkat bulil amri yang tidak Islam dan kita ikut terlibat mengangkat itu tapi nggak melok ya. nanti e, misalnya begini sama-sama itu calonnya Kristen, itu juga Kristen. Tapi orang sana bisa ngukur. Ini Kristen yang agak low profil dengan umat Islam, nggak terlalu mendolimi. Yang ini keras nanti akan mendolimi. Dipilih ya podo Kristen nih. Tapi kalau kita milih, masuk wong Islam milih pemimpin Kristen. Tapi lek nggak milih, khawatir nanti sing jadi sing luwe dolim itu. Lah ngono-ngono iku yo ya akhofid akhafid dororen Galileo noh maneh la, la tulqu bi ilat ila ila tahlukah nah itu enggak apa-apa sama dengan Amerika kono hmm. bukan minkum ya, minhum ya. eh gini boleh apa enggak milih calon DPR eh, Kristen lo neng di kan begitu kondisinya kayak apa kan begitu Nah itu yang dipahami Gus Dur. E, Nyun PKB itu kan nasional. Iya. Tidak hanya di Jawa yang memang kebetulan Islamnya mayor, mayoritas. Ya di Papua, di mana-mana. Kan begitu. Nah, kalau di sini berlaku apa wa ulil amri mingkum nyak golek caleg sing mingkum ana kabeh sing padha imane. Ya, lah tapi meneng Papua Papua minhum hmm. dihadapkan pada pilihan milih calegnya atau calon bupati calon gubernurnya nggak Islam iya, iya. nggak milih kita tahu bahwa kodok-kodok Kristen ini ikut doli menemen. iki nggak pakai doli. lah ya apa nah, maka PKB pun di sana juga didirikan monggo-monggo diurusi orang non muslim nggak apa-apa tapi Gus Dur sudah berhitung wong Kristen yang liar gaya partai JW termasuk PDS akan jauh lebih mudorot daripada Kristenopisan tapi apa masuk dalam kandang kita ngeten wong Kristen yang nunut di rumah kita itu tidak lebih galak nggak patek galak dibanding wong Kristen yang nengumai Dewi justru kita nunut di rumahnya orang Kristen itu akan lebih yuk ya padu padu Kristen nih tapi kan mandorotnya lebih lebih kecil itu dihitung lah ketika hitung-hitungan itu belum dipahami orang dulu itu wah bengok bengok gimana sih katanya oh, tapi di sana calegnya Kristen macam-macam lah ternyata partai yang dulu sering menyebarkan kaset katanya di sana ada caleg-caleg Kristen pengurus partai Kristen itu Partai itu dimbali pengurusnya juga Hindu. Saya tahu partai itu apa, nggak usah <laughs> tak sebut. Jadi partai yang berasaskan Islam itu Oh, di sana berlaku Nah, tapi sekarang tiru-tiru. Nah. Yang katanya paling Islam itu di di di Bali pengurusnya Hindu sekarang. <laughs> Di NTT pengurusnya juga Kristen. lah, tiba ayo ya melok-melok. Nah. Hmm sekali kados nikah siri nih Ustaz. Itu kan hmm. Nggih. Uh, apa akibat tidak mentaati ulil amri itu ada kalanya sekedar dosa ada kalanya sampai benar-benar tidak apa, tidak sah kalau tidak mencatatkan pada pemerintah nggak ke KUA atau nikah siri dan itu sudah memenuhi syarat rukun nikah menurut syari syariat maka syar'an itu sudah dihukumi sah tidak dihukumi zi, zina tapi ketika wanita itu nggak punya wali ya nggak ya bisa dong nikah siri nikah siri karo sopo walinya ya sultan walinya apa perwakilan dari pemerintah pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah, pemerintah buyar, baru dia boleh mengangkat seseorang menjadi apa, wali muhakam. Itu. Nah, kalau saya sendiri tetap berkeyakinan kalau sudah memenuhi syarat diwaleni bapak EJW, cuma belum dicatatkan di KUA, itu e, misalnya melanggar ayat ini maksimal dosa, tapi nggak sampai zina nggak sampai membatalkan nikahnya. Itu pun juga tetap dilihat situasi dan kondisinya. Apa alasan orang itu tidak mencatatkan di KUA? Kadang-kadang KUA tertentu nakal, mengenakan biaya terlalu tinggi dan tidak transparan pada masyarakat. Asli ini di Rosidane. Itu nggak jelas. Padahal dia mekur tukang becak melarang. Lalah wakah nih KUA dipungli. Ya kena kafe. <laughs> Kafe. <laughs> Motivasinya kadang aman. Ya. Tapi bisa jadi uh, sudah fair. Ini loh Pak, aturannya ini ini ini ini. Kalau berdasar undang-undang ini ini. Cuma undang-undang ini turun sampai mikir ya. Lek nikah neng kantor ya opo, lek nikah neng rumah ya opo wong butuh bensin, transport. Terus ini juga belum mikir sing di, sing dibayar itu masih pegawai resminya dari KUA. Lah Pak Mudinnya durung di durung dibayar. Maka ada perwakot misalnya perwatur perwakil apa peraturan wali ko, wali kota bersama dengan kakan depan memutuskan kalau di rumah jaraknya sekian plus biaya ini ini dan jelas pisan untuk KUA sekian untuk Pak Mudin sekian, administrasi kelurahan sekian. Fair semua dan itu tidak memberatkan. Andai ada keluarga yang keberatan juga ada bantuan dari apa, masyarakat atau Pemda. Sik tetep aja nggak gelem taat. Lah itu pomo dihukumi dosa pantas. Hmm. Tapi lek eh, pejabat sing nakal terus akhirnya ono sing nikah siri terus tuku dihukumi dosa, ya nggak adil tuh. masalah internasional, bukan masalahnya PKS dengan Israel, bukan masalahnya anak-anak dengan Israel, FPI dengan Israel bukan. Ini masalah dunia. Ketika SBY membiarkan anak-anak itu lolos ke sana dan tetap diberi paspor dan sebagainya, maka SBY akan dituduh oleh kekuatan asing secara tidak apa e, secara diam-diam membantu apa, e, perjuangan Hamas. Nah, orang-orang atau sebagian Hamas itu oleh Israel dinilai sebagai teror teroris. Dan nanti kalau debat di PBB dengan berbagai apa argumentasi dan bukti, saya nggak memerangi Palestina, saya memanggil teroris, saya katakan teroris ini loh berdasarkan perjanjian ini katanya damai. Tapi sering mereka melepaskan apa, rudal ini. Itu kalau sampai eh, yang punya bukti mereka di rudal tanggal piro, sing mati piro, yang punya bukti Israel. Kita enggak enggak punya bukti. Kalau sampai debat di PBB, PBB memang mengiyakan benar panjang Hamas itu apa, teroris maka mereka perang dengan Hamas itu perang dengan teroris. Indonesia menyokong itu. Indonesia dituduh menyokong teroris. Nah, itu. Nah, yang jadi pertimbangan, eh, bisakah duta-duta kita di PBB bersama duta Timur Tengah yang lemah-lemah itu melawan argumentasi itu? Nah, terus kalau kalah dalam perdebatan itu. Nah, terus kekuatan militer kita Timur Tengah opo ya wis kuat. Atau di embargo sudah Indonesia dinilai mendukung teror terorisme. Di embargo kayak Libya dulu bertahun-tahun. Matek temenan. Ya, galang dana untuk apa? Kalau galang dana untuk bantuan kemanusiaan, ya. jangankan muslim, iya. non muslim pun keluhan ya, iya. ya kita beri makan. Oh, kalau NU NO juga sudah membantu, tapi dilewatkan deplu, nggak liar. Terus gak ono kampanye nih. Sehingga tidak tertuduh Pak Azim ini gitu Kalau kan tersangka. ya. Saya baca di surat kabar kayak Gus dari itu betul. Men, tidak harus apa, tidak harus Hamas di Israel pun juga harus dihamas. Dan tim itu kan tidak tahu sejarah kalau Gus Nur itu. Ya. Enggak, jadi harus berhitung cermat begini sudah sudah menjadi masalah internasional. Yang saya khawatir itu terus banyak negara-negara Islam terpancing atau membiarkan rakyatnya terpancing ke sana, terus jadi pertempuran internasional, perang dunia. Perang dunia itu kalau terjadinya di Amerika, nggak apa-apa, kita ngirim ke sana. Toh yang mati banyak korban kan rakyat Amerika. Lah Medan ini yang Timur Tengah ya. Ini. Semakin banyak tentara ke sana, yang jadi korban juga muslimin, rakyat sipil yang di Timur Tengah. Jadi kok mau Hamas itu pinter ya dengan tentara Fatah Hamas terus wes kapopo Gaza ditinggalkan diam-diam berbalik melayu melebu Israel sehingga kancah pertempuran itu terjadi di negara Israel lo ono bom banting sli pusing sing mati ya, wong Israel. Lha ngene karuan para Lagi semakin banyak orang, semakin banyak senjata, semakin banyak memakan korban. Dan itu kong Islam. Ya. Belum lagi embargo, belum lagi macam-macam. Turun bayar. Khalid bin Walid itu diberi gelar pahlawan oleh Nabi Saifullah itu tidak karena nekat maju perang tanpa perhitungan. Justru kelihatan melihat, ketika melihat musuh terlalu besar, terlalu kuat, dia putuskan mundur. Dan akhirnya pasukan itu selamat. Timbang maju, ajure nemen. Nah, setelah mundur membawa pasukan utuh, selamat itulah Khalid bin Walid diberi julukan Saifullah. Jadi pahlawan besar tidak karena nekat perang bonek tapi pahlawan besar justru mundur karena berhitung cermat. Eh, eh, dikira pahlawan besar itu tuh sing maju Allahu Akbar akhirnya mati nih akeh. Nggih. Ampun. Ya benar atau enggak nanti wis biar wis ulil amri lho sing nih Dan SBY nggak sendiri. Ada Intel. Ya nah? Ada Interpol. ada polisi internasional. Ada FBI. Ada jaringannya itu. Itu loh. Ada LSM. Yang itu juga mesti didengar oleh presiden. Ya apa ini? Amerika ya apa? Kekuatan asing ya PBB ya apa? Arahnya ya apa? kenyataannya Amerika yang mendengar. Oh, kan teman-teman. Lek Indonesia kan sing nunggu men justru justru Timur Tengah. Sama. E. Indonesia itu mending sik membiarkan rakyatnya menggalang bantuan dana eh, sekalipun itu dana kemanusiaan. Delokon ono ah Timur Tengah rakyatnya menggalang dana. Ayo. orang patah usum. Jadi coro pedulian-pedulian Insya Allah saya peduli Indonesia Guys, Aku tak manut ulama ini Nah, sampai barang ini dulu zaman apa? Lah apa wani ngebom kono? Karena Rasulullah waktu sahabat eh, mungkin ikut mau ikut perang atau pamitan ikut perang, apa ditanya dulu apa langsung disuruh berangkat? Ya? Oh iya mesti. Bapakmu sik ora? Ibumu sik urip ora? Nggih, kalau sing ngopeni mboten ya wis jihadmu iku ya pani, bapak ibu ibu. Saya duwe anak bojo wonten. Ana tangga utawa dulur sing nanggung apa enggak? buatan. Eh, timbang bojomu kelek-kelek. Eh. Keluhan jihadmu ya mupeni anak bojo itu. Jadi orang jihad orang jihad itu setelah semuanya beres. Budak itu nggak duit tanggungan. Apa artinya berangkat tapi punya tanggungan? Sama dengan pohon berkembang tinggi tapi akarnya tercerabut. Lah gaya apa? Ya. Layangan munggah dukur-dukur tiba eh apa? Bolai pedot. Lah gaya apa dur-dur bolai pedot. Jadi ngaten mesti ditanya, ahayun abawaka? Naam, fafi hima fajahid. Eh, jihadmu yang ngopeni wong tua itu. Enggak harus ke Palestina. Lek mau neng diri Habib Jamal antara lain bengok ini. Apa tetap demo-demo pengok pengok Palestina? Ya. Jihad di keluarga kita itu belum selesai. Ya, kan? bongok yang balik nah, Palestina, isu mau anak ikhak sholat subuh. <laughs> ya jihadoi lo anakmu sholat. Lain. iya. Ya, apa? Iya, cuma tetap ngitung madorotnya lebih besar mana itu tetap harus di itu. Ya, tetap harus di itu. E, eh, malah lek sampean canggih itu kayak badan. Memang ketika gigi sakit, ya, kan? mata pun ikut melelehkan air mata, tapi tidak harus mata itu dipindah ke gigi. <laughs> Artinya tetap masing-masing itu ada di makomnya sendiri. Ya, ya. Itu jalan langsung <laughs> Ya. Kemudian yang selanjutnya itu dalil tentang kias karena ini mukaddimahnya konun asasi, ya. anggaran dasarnya NU. Ya. NU juga pakai kias, NU mentaati ulil amri, oh, ulil amri di makna umur ulama di berbagai bidang, ulil amri di makna awamir ya pemerintahan yang sah lewat demokrasi atau sah lewat Eh, kekuasaan itu tadi. Itu eh, kemudian fa intanazatum tanaza'tum fi syai'in jika kalian berselisih mengenai sesuatu syai'in itu nakiro berarti belum jelas wong namanya naki nakiro. Kalau eh, sudah jelas hukumnya maka apa? tidak perlu tanaza'tum tidak perlu berselisih berselisih langsung iki lo ayatnya iki lo hadisnya ketika kita berselisih ulama pun berselisih memang sesuatu itu belum disebutkan secara definitif jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah nah kalau begitu kita disuruh kem, apa, kembalikan bagaimana cara mengembalikan sesuatu kepada Quran Sunnah padahal dalam Quran Sunnah itu tidak tidak ada, tidak disebut langsung ya dengan cara mengki iya. mengkia Jadi ayat ini dalil tentang iya. kiasan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, kepengkias dengan Quran Sunnah dibahasakan ilallah war war rasul. Itu mengisyaratkan kias itu berfikir dan berfikir itu syarat dengan kepentingan, syarat dengan pesan. Jangan semata-mata dicocok dengan hati. Belum, ayatnya ono, baca Ono. Tapi Allahnya harus hadir di situ. Ya. Tidak hanya pinter dalil, tidak hanya nyocok nih ayat, tapi harus benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan pesan sponsor, jangan apa-apa. Nah, jangan nafsu. Makanya sehingga tidak ansur ya. Ila kita ila ya, ya. Makanya kalimatnya tidak apa faruduhu apa ilal kitab enggak tapi farudu ilallah ya karena sering kali berpikir beristihad delok sing pesen ya oh beten nopo-nopo niku ya Ustaz menawi murid ya, terus tadi berangkat terus wangsul ke kampus salaman kali ustadz nopo pareng Ya, lah sing takon wah Ora eh. ya. Apa Alujud apa alhukmu ya duru ma ujratihi. <laughs> Kilatan wa kasrotan. <laughs> Langsung ae. eh dijamu oh, gak apa-apa. Karena ada hadis bahwasanya guru itu ibaratnya juga orang tua sampean. Iya. Ini, iya, lah kalau anak salaman dengan orang tua nggak apa-apa, maka dalam konteks ini Murid itu kan anaknya guru. Nah salaman juga nggak apa-apa kiasnya. Allah dan Rasulnya tidak hadir. Eh, lain. Nih, <laughs> eh, Quran hadis nggak kalah-kalah. Oh. Ya, makanya fardu ilallahi war rasul bukan ilal kitab iya. wa Dan kitab sunnah itu kan mati loh. Sekarang iya. mati nanti diubah-ubahne kaya apa tipu apa jari akal sing nakal ini. Makanya hadirkan Allah dalam berijtihad. Atas pun taat. Nah, kelihatannya taat, tapi sebetulnya ngakali juga bisa. Makanya taat kepada Al-Qur'an pun juga harus menghadirkan Allah. Atiullah bukan atiul kitab. Iya. Ya. saya ini wakeh mengatasnamakan mengatasnamakan Quran ujung-ujungnya kepentingan diri eh, sendiri um, ini saya omong-omongan dengan Pak Sapraji dengan beberapa teman juga mungkin Pak Muzaki tahu tapi ojo disebut jenengi intinya itu begini kalau kalau teman-teman yang di dewan NU itu rata-rata umurnya cukup, pengalaman cukup, bergaul luas juga sudah sering. Sehingga ketika melihat kelakuan sebagian dari DPR PDI nggak sholat, omben, memang nggak ikut omben DPR DPR dari PKB itu. Tapi juga nggak terang-terangan menentang dengan bahasa yang menyakitkan mereka. Ya. Sehingga orang-orang PDI pun nggak sampai sakit hati karena nggak dilok nih. Eh, terus kalau ono acara begitu, yang teman NU itu DPR NU, misalnya ono uben-uben begitu, pak niki jenengan pak seprit, ya seprit temenan, aman buatan bareng nih, Iya iya ya, ya, ya sepenuh, pokoknya aku kalau yo, ya. nah, itu apa? Uh, kayak Pak Safraji dan sebagainya itu memang diberi seperti beneran. Tapi ada ada DPR dari fraksi tertentu itu kadang-kadang mengolokkan mereka itu sampai menyakitkan mereka. Nasihati tapi e, menyakitkan. Yang itu kadang-kadang di depan umum kampanye campur aduk niatnya itu antara nasihati atau kampanye itu sebetulnya mengangkat itu, mengangkat kemungkaran di depan umum itu golek suara pendukung atau ngandani. Lek nasihat itu empat mata Nek kandani kan sampean wis tuwek, wis mambu lemah. Masuk sik tetep ngono. Gak ana wong role, mek kurang aku karo sama Gak kira tak omong-omongne. hakul yakin ini demi keselamatan sampean akhirat. Iku jenenge nasihat. Oh, di atas panggung ya di depan umum ya. Iki ngetrek-ngetrek lah. Nah, akhirnya kadang-kadang sebagian teman-teman PDI itu nesu. Muring-muring temenan balas dendamnya ketika ada acara bareng-bareng begini. Orang dari fraksi tertentu itu mau oh, niki haram ya, nih nan, monggo niki jenengan seprit mau. Tapi ini nggak seprit. Ya Allah. Men. Eh, menurut Pak Safraji, itu yo ya teler temenan. <laughs> Jadi sing haram-haram itu ya pernah teller, Pak sengaja. Makanya bersikap itu harus ambil yang resikonya paling kecil. Tapi yang jelas DPR itu makmul. <laughs> apa mau? Eh, apa tadi? Eh, farutu ilallah wa rasul. Ya, ya. eh, Dalika in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil wal yaumil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir farutu ya, ilallahi war war rasul kalau ada sesuatu yang itu ya. Uh, itu aslinya begini In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir fa in tanaza'tum fi syai'in farutu. Jadi jumlah fa in tanaza'tum fi syai'in farutu itu semuanya mahal apa? Jawab dari in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Uh, terus Dalika khairu wa ahsanu Dalika itu kembali kemana? Ya. Dalika itu kembali ke farudu ilallah, mengkias, mengembalikan hukum pada Al-Quran Sunnah yang ikhlas karena Allah, atau yang awal itu tadi apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Uh, kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu lebih baik, wis maklum semua. Ya nah? Andai nggak ada kalimat khairun ya semua orang mukmin ngerti kalau itu khairun. Tapi yang kadang diperselisihkan keputusan akal mengkias itu api opo elek bid'ah apa enggak mengkias itu. Nah, itu loh yang dihukumi dalika khairun. Ya, nah, eh, mengkias kepada Al-Quran, kepada Sunnah itu khairun wa ahsanu ta'wilah. Jadi kembalinya kembalinya ke situ timbang diawure eh, lebih baik apa eh, dikias napa Pak Muzaki untuk kata-kata di billahi wal yaumil akhir kan bergandeng kan hmm. mungkin bisa rahasia satu-satu kan banyak makan gitu oh itu, itu uh, eh, iman yang diharapkan itu iman yang mampu menggerakkan sampai amal. Jadi dengan iman itu pikiran kita bergerak. Dengan iman itu kita bertadabur. Dengan iman itu apa? E, kita melakukan amalan sesuai dengan tuntunan iman. Nah, iman yang bisa menggerakkan itu iman kepada Allah dan apa? dan hari akhir. Kalau kepada Allah jelas ya. Iman kepada hari akhir itu mesti ono neraka. Mulane aja maksiat. Mesti ono swarga dan solatoh. Gitu. Jadi iman kepada hari akhir, iman kepada Allah hari akhir itu yang yang akan menggerakkan kita melakukan amal amalan baik, meninggalkan yang mungkar-mungkar. Nah, iman kepada Rasul itu tidak apa konteksnya tidak harus atau eh, tidak dalam rangka menggerakkan orang supaya beramal, tapi bagaimana beramal nyuntuh Rasul. Jadi setelah yu'minuna bila wal akhir terus kita yakin mantap tergerak untuk beramal. Beramalnya bagaimana? Mengikuti Rasul. Berarti iman kepada Nabi, iman kepada Rasul. Gitu. Nah, terus uh, apa berdasar nafsu, apa ilham, apa taufik. Kalau sekarang ya, nah, iman kepada malaikat. Ya, nah, yang malaikat itu menurunkan ilham, taufik kalau dulu menurunkan wahyu dan sebagainya. aman nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, perpegangan apa? perpegangan dengan kita. Gitu. Terakhir, kalau itu semua sudah, beramal sudah, perpegangan kitab juga sudah, pakai taufik tidak nafsu juga sudah, ilhamnya malaikat, terus ngikuti tuntunan Rasulullah juga sudah, semuanya beres. Gimana? Terakhir, sampean juga pasrah kepada Allah. Ojo rumongso duwe apa-apa. Engko lek sampean apik dudu apikmu, iku apike Gusti Allah. Wabil qadari khairihi wa minallah. Ojo aku eh Hmm, kesandung sampeyan yo oh, ojo. Kabeh Gusti Allah. Jadi eh, dengan rukun eh, yuk minun bila wal akhir tergerak beramal. Terus dengan rukun iman lima amalnya benar karena sudah sesuai dengan taufik, sudah sesuai dengan kitab, sesuai dengan tuntunan Rasul plus nanti wabil qadari khairi wa syari tasawufnya hakikatnya sejatinya kabeh tegok Gusti Allah beres. Nah, yang penting awal tergerak untuk beramal dulu. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. itu dok. Sekarang ganti